Mitra bisnis, pemerintah DKI Jakarta berencana menerapkan sistem Electronic Road Pricing atau ERP menggantikan sistem 3-in-1 yang kini berlaku di sejumlah jalan protokol. Sistem itu diklaim dapat mengurangi kemacetan yang makin akut di Jakarta. Untuk membicarakan rencana itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai rencana penerapan ERP itu? Saya pikir masalah kemacetan itu bukan masalah di mana you harus bayar, di mana mereka harus bayar masuk melalui ERP-nya atau melalui nomor yang berbeda-beda. Masalahnya jalannya yang kurang. Cuma mungkin polisi apa-apa tetap akan macet. Orang akan bayar juga masuk, dia pun macet. Nanti akan menimbulkan high cost buat perusahaan-perusahaan, ya tentu mereka terpaksa bayar. Tapi kan lama-lama kita bukan menyelesaikan soal, satu saat akan macet juga. Sekarang ini you bilang 3 in 1, tapi buktinya kan ada aja akal orang untuk masuk. Ya toh, pakailah yang namanya yang di pinggir-pinggir jalan itu dibawa masuk ke sana kan. Itu juga nggak banyak menurut saya. Sebenarnya masalah kita itu bukan masalah lu mau kasih kena dia pajak setelah itu. Uh, dia nggak masuk lagi di sana dan jalan jadi lancar. Itu nanti akan menimbulkan kemacetan di tempat lain itu nomor satu. Yang kedua, memang akan menimbulkan high cost ekonomi. You iya, harus timbang-timbang yang mana untung ruginya. Yang paling penting lu mesti bikin jalan. Ya kan? Dan banyak polisi-polisi lain yang lu mesti bikin daripada cuma lu bilang sama dia jalan Tamrin itu misalnya lu mesti bayar kalau masuk jalan Tamrin itu. Seperti Singapura. Singapura itu ada alternatif lain. Ada MRT-nya, ada busnya yang cukup, ada public transportation yang cukup ini yang jadi kita ini semua nggak cukup, tapi kita ini mau main ad hoc ad hoc begitu yang menurut saya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi solusinya bagaimana Pak? Selesaikan soal dengan public transportation yang lebih baik, yang lebih banyak. Yang kedua adalah di mana you bikin jalan dan juga flyover yang lebih banyak, baru lu selesaikan jalannya. Pak, produksi mobil sepeda motor itu juga nggak bisa tahan kan. Tapi Pak, apa tidak lebih merepotkan dan menambah macet jika ada pembangunan flyover dan jalan-jalan layang baru? Tapi Oke okay lah, kita susah-susah 2-3 tahun ke depan. Tapi kalau mulai lu sekarang, itu semua bisa kok. Itu ada rencana uh, daripada kita punya logistik uh, itu. Dan tapi nggak pernah kita selesai. Kamu bagaimana mau selesai masalah tanah aja nggak selesai-selesai untuk infrastruktur itu. Ini begini-begini ini menurut saya tidak ada komitmen semua belah pihak. Semua itu lempar-lempar tanggung jawab pusatnya begitu, daerahnya juga begitu. Satu saling menyalahkan dan tidak menyelesaikan soal. Dan tidak ada yang juga yang mau menyelesaikan. Sekarang seperti MRT itu, lu tender 10 tahun tidak juga jadi-jadi yang konsultannya lah yang ini, yang itu lah. Semua dari Jepang ada duit tapi nggak bisa dipakai juga. Ya kan, yang kedua dulu itu yang apa monorail itu berapa tahun tuh jadi yang bikin macet jalan di pasang-pasang tiangnya tapi nggak ada monorail itu sudah berapa? Nah, 10 tahun jalan jadi kita ini mau apa? Cuma kecuali ngomong-ngomong menurut saya ya. Itu yang harus diselesaikan juga kereta api di dalam kota itu di mana itu perlu ditambah dan lain-lain. Ini mesti pasang kartu listriknya ini. Tapi tidak ada yang mau investasi lu mau apa? Kereta apinya disuruh subsidi, sebelum pemerintah nggak ada duitnya juga untuk men mensubsidi kereta api-kereta api antar kota yang lebih efisien ataupun mungkin lebih murah itu. Jadi yang gini-gini ini saya sudah capek kita mendengarnya dan kita darah tinggi kalau di Jakarta yang lama-lama. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.